Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina. May yahdihillahu fahuwa al wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين Kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah Sebuah karya tulis ilmiah milik Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salih bin Ali An-Nahmi Hafizahullah Ta'ala Masih pada judul bab yang sama ada wa ahli sunnati yakdzibuna alaihim. Ya musuh-musuh ahli sunnah berdusta tentang mereka. Ya menggembosi mereka. Memusuhi. Membuat orang lari dengan cara menebar berita kedustaan. <clears throat> Pada pertemuan malam sebelumnya, awal judul yang kita ambil, tentu mengajarkan kepada kita bahwasanya ini merupakan hal yang terjadi pada ahlul haq mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian seluruh pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh dengan tuduhan palsu seperti dijuluki dengan julukan Wahabiyah atau Ahlu Takfir, mukafirah atau dijuluki juga dengan Mutasyadidun, orang radikal pemahaman ekstrim, garis keras, dan seterusnya di antara julukan-julukan yang musuh-musuh ahlu sunnah mereka lontarkan kepada ahlu sunnah. Kemudian telah terangkan kepada kita bahwasanya musuh yang dimaksud di sini adalah pada barisan terdepan kaum komunis, kaum kebangkitan Al-Ba'siyun dan juga disusul setelah itu kaum Syiah, Sufi, Hizbiyun, ikhwan mustifun, Muflisun para Hizbiyun yang menyeru dengan metode yayasan atau jam'iyah sampai pada enam titik ini yang kita ambil pada pertemuan malam sebenarnya. Kita akan lanjutkan masih pada judul bab yang sama. Musuh-musuh ahlu sunnah berdusta atau senama ahlu sunnah wal jamaah. Dengan tujuan adalah untuk menjauhkan umat dari mereka. Pada halaman setelahnya, halaman yang ke-50 kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. Kama kawala syair sebagaimana berkata seorang penyair, ada syair dua baris mengungkapkan tentang keadaan ahlu sunnah keadaan dakwah al-haq serta pemikul dakwah al-haq wa idza arada Allahu nashra fadilatin tawiyat ataha laha lisanu hasudu laula ishti'alun nari fima jawarat ma kana yu'rafu tibu irfin al-udu yu'rafu tibu irfin al-udu terdapat dua Dua baris baik. mengungkapkan akan satu permisalan yang penting. Kita mulai dari paling bawah. Kalaulah bukan karena nyalanya api. Nah, di sekitarnya niskaya buhur, wangi-wangian bakar, tidak akan mengeluarkan wangi yang sangat merebak. Artinya kalau bukur saja dibiarkan begitu saja tanpa ada pembakaran api padanya, tidak akan keluar darinya wangi semerbak. Eh butuh api untuk mengeluarkan wangi yang semerbak dari bukur wangi-wangian bakar tersebut. Dibakar dulu baru keluar wangi-wangiannya. Demikian juga di bait yang pertama kata sang penulis atau nah, penukilan dari seorang penyair Kalaulah Allah Subhanahu wa taala ingin menebar satu kebaikan menebar satu kebaikan pada seseorang, pemikul kebaikan tersebut. Yang Allah akan tampakkan kebaikan itu mungkin dari lisannya orang-orang yang pendengki. Terkadang musuhlah yang menyebarkan. Terkadang musuh-musuh yang menyebarkan tentang keadaan ahlul hak. Pada pertemuan malam sebelumnya dari momen terakhir kita bawakan kisah dimat bin Sa'lab al-Khushani. Bahkan sampai akhirnya dia masuk ke agama Islam. Yang bermula dari mana? Dia mendengar berita jelek tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kesurupan. Beliau kerusukan jin nah, dan semisalnya. Demikian juga keislamannya Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia mendengar bahwasanya ada seorang nabi. Mendengarnya awalnya dari lisan orang-orang yang membenci. Dikatakan jangan dekati seorang yang namanya Muhammad, seorang pemuda di kota Madinah dan di kota Makkah. Malah justru dia datang, justru dia dekati. Ini pada secara global tentang bait syair ini. Maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan satu kebaikan dengan cara nah lisannya para pembenci, para pendengkilah yang menyebar kebaikan tersebut. Sama dengan bukhur, sama dengan wangi-wangian bakar tidak akan keluar wanginya semerbak kecuali setelah dibakar. Kata penulis berikutnya masih pada halaman yang sama. Laisa bighoribin ayajid ad-da'iyatu sadiqu hadal idaa syadida min a'da'id da'wah. Bukan perkara yang asing. Ya, artinya ini adalah sesuatu yang lumrah, biasa. Biasakan diri kita dengan hal tersebut. Seorang dai yang jujur mendapati permusuhan yang keras dari musuh-musuh dakwah seperti ini. Ini hal yang lumrah. Kita sering mengatakan di depan bahwasannya nah ini perkara yang biasa. Tidak perlu terlalu digubris. La yadurrukum illa adha. Mereka tidak bisa mencelakai kalian kecuali sekedar nah demikian ada. Tidak bisa mematikan hidup dan mati di tangan Allah. Tidak bisa mengurangi rezeki kita, rezeki banyak sedikit lapang dan sempit di tangan Allah. Sampainya kejelekan dari musuh dakwah kepada kita, hal yang sama juga pernah terjadi pada pendahulu kita yang soleh. Para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Walakad kuddibat rusulun min qabalika fasobaru udu hatta tahun nasruna. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, engkau disakiti. Nabi sebelum engkau pun juga disakiti." Jadi sama. Seperti itu adalah jalan hidup para pemikul al-had. Mungkin berat, nah. Kita tidak pungkiri itu. Terkadang beban yang didapat oleh seorang dai berat. Itu pun Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Hatta idastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya Hada idastai asar rusul sampai-sampai ketika para rasul sampai pada puncak keputusasaan eh hampir putus asa sudah berdakwah katanya dijanjikan pertolongan sudah menempuh jalan yang jujur tidak menyelisihi syariat Allah nah berusaha tetap saja belum datang pertolongan Allah dan mereka menyangka mereka telah didustai. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala janji terakhir? Ja'ahum nasruna datang kepada kami pertolongan. Enam datang datang pertolongan dari kami kata Allah Subhanahu wa taala. Fa akhirnya kami selamatkan siapa yang kami kehendaki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim terdapat dua atau tiga tempat yang punya ayat yang sama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus seorang rasul dengan petunjuk dan agama yang hak, agama yang tepat. Petunjuk ilmu, agama yang hak, amalan soleh. Isi dakwah adalah dua hal ini, ilmu dan amalan soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala terakhir? Liutihirahu 'ala dini kullihi untuk mengunggulkan agama Islam lebih daripada agama-agama yang lainnya. Ini janji yang Allah berikan kepada Nabi SAW. dan beliau berjalan di atas janji tersebut. Yakin dengan janji tersebut. Kemudian butuh berapa waktu lamanya terrealisasi janji tersebut barakallahu fikum jami'an 21 tahun. Tep. Begitu sabarnya Nabi SAW menunggu menunggu janji Allah tersebut 21 tahun. Jadi engkau wahai para dai baru berdakwah satu dua tahun kemudian ingin mengharap hasil yang maksimal. pada engkau sendiri berdakwah mungkin setengah setengah. Nabi SAW saja butuh 21 tahun untuk berhasil. Bagaimana 21 tersebut terrealisasi 13 tahun pertama di kota Mekah. 13 tahun hanya segelintir orang saja yang masuk dari kekalangan penduduk kota Mekah. Nah, segelintir orang saja. Kemudian pindah ke kota Madinah nanti tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah baru direbut kembali kota Makkah. Yang Allah janjikan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di tahun ke-8 baru terrealisasi 30 13 di kota Makkah, 8 tahun di kota Madinah. 21 tahun total baru Nabi saw alaihi wasallam mendapati apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada beliau. Akan beliau juga kepada kita subhanallah kisah yang begitu menyentuh hati tentang dakwah Nabi Nuh. Dakwah Nabi Nuh, kita akan baca nantinya. Suri toladan, penutan dalam kesabaran dalam berdakwah. Fahya sunnatullahi liman tamassaka bihadad din wa da'a ilaihi. Ini adalah keputusan Allah, ketentuan Allah, tradisi yang punya Allah bagi siapa yang berpegang teguh dengan agama ini serta menyeru kepadanya. Jadi orang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada jalan yang mulus. Makanya Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi ketika beliau mengatakan bahasa wahai dai ketika engkau berdakwah kemudian ingin ingin jalan mulus tidak ada hambatan, mendingan pulang ke rumah ambil selimut tidur, tidak usah berdakwah. Nah, karena yang namanya dakwah pasti pasti akan menghadapi cobaan, rintangan, godaan. Falaqad udiya Allah azza wa jalla al-ada. Sungguh para nabi, para nabi Allah azza wa telah disakiti dengan kerasnya. Disakiti. Ini ungkapan Al-Qur'an. Para nabi disakiti. Mungkin mungkin yang kita dapati masih terlampau lebih ringan dibanding dengan apa yang dihadapi oleh para pendahulu kita untuk berpegang teguh dengan agama. Kalau cuma diejek, diolok-olok, cuma terlintas sehari dua hari telinga, akan hilang dengan sendirinya. Namun apa yang dihadapi oleh nah, para nabi dan rasul sebelumnya bukan cuma ejekan, bukan cuma olok-olokan, bahkan kontak fisik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buah hasil dari dakwah beliau yang beliau hadapi yang beliau rasakan adalah patah gigi seri beliau. Dahi beliau berdarah, mengucurkan darah, terkena benturan benda tumpul. Nah, nah seperti itu. Jadi kalau cuma ejekan lebih ringan, ringan sekali wallahi. Tidak ada apa-apanya dengan apa yang di apa yang dihadapi dengan enam para pendahulu kita yang soleh. Fahada Nuh alaihissalam. Kalau Allah azza wajalla fi sya'nihi. Inilah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Azza wa Jal berkata tentang perihal beliau, berita beliau. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum adzab yawmin adzim. Kisah begitu menyentuh. Apalagi yang datang dalam surat Nuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh salam, kepada kaumnya. Dia pun berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah dan tidak ada sembahan selain tidak ada sesembahan bagi kalian selain dia. Jadi isi dakwah Nabi Nuh adalah tauhid. Menyeru umat manusia di zaman tersebut mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Inilah yang namanya targib dan tarhib. Menyemangati untuk tauhid. Selain itu di belakang juga ada tarhib. Memberikan ancaman. Apa ancamannya? Ini akhafu alaikum adaba yaumin Aku khawatir akan tersentuh kepada kalian siksaan yang pedih. Perhatikan. Begitu hikmah dan bijaksana. Tutur kata yang halus, retorika yang baik yang ditempuh oleh Nabi Nuh dalam berdakwah. Yang melakukan dosa siapa? Kaumnya. Kaumnya melakukan dosa diajak oleh Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh menisbahkan kekhawatiran siksaan pada diri dia. Seharusnya lebih pantas takut adalah orang melakukan dosa tersebut. Tapi apa kata Nabi Nuh? Ini akhofu, aku khawatir Artinya ini menggugah betul hati mereka bahwasanya ada orang yang cinta kepada kalian, ada orang yang sayang kepada kalian. Walaupun seharusnya kata yang tepat adalah kalian harusnya khawatir akan datang siksa kepada kalian, tapi tidak. Nabi Nuh mengatakan tidak. Aku khawatir akan jatuh tertimpa siksa yang pedih kepada kalian. Ini termasuk retorika dalam berdakwah. Apa yang dijawab oleh para pembesar dari kaumnya, kalau mala'u min kami inna lanaraka fi dhalalim mubin. Subhanallah, diajak kepada kebaikan malah dituduh sesat. Berkata para pembesar dari kaumnya, sungguh wahai Nuh kami lihat engkau adalah dalam keadaan sesat yang nyata. Dikatakan sesat. Nabi Nuh dikatakan sesat. Tapi kalau Nabi Nuh saja yang datang dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dituduh sesat, bagaimana lagi dengan kita? Qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Nuh memberikan jawaban bahwasanya wahai kaumku aku tidak berada di atas kesesatan. Aku bukanlah orang yang sesat. Akan tetapi aku adalah seorang utusan dari Rob semesta alam. Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Inilah kelebihan daripada Nabi Nuh dibanding kaumnya. Aku sampaikan kepada kalian berupa risalah dari Robku. Aku nasihati kalian dan aku pun lebih mengetahui tentang Allah lebih daripada enam tentang apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, aku punya ilmu yang kalian tidak punya. Inilah perbedaannya. Bahkan yang lebih miris ketika kita membaca kisah Nabi Nuh dalam surat Nuh 6 lebih miris apa yang diberikan jawaban oleh orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh memberikan jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni da'autu qaumi lailan wa nahara." Aku menyeru kepada kaumku siang dan malam hari. Nah, mungkin kita menyeru dalam satu harinya tidak 24 jam. Taruhlah siang hari saja, malam tidak. Atau taruhlah malam saja, siang tidak. Tapi Nabi Nuh alaihi salam ini da'autu qaumi lailan wa nahara." Artinya seluruh tenaga yang dia miliki, seluruh waktu yang dia miliki, seluruh apa yang dia Punya dia kerahkan demi menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lail wa nahar. Tidaklah waktu dalam satu hari kecuali itu, siang dan malam. Dia menyeru semuanya. Siang dia berdakwah, malam dia berdakwah. Apa yang dijawab oleh mereka? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah menambahkan seruan aku kepada mereka kecuali semakin menjauh. Mereka pergi lari. Tambahkan lagi ayat yang setelahnya, Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adani Di depan Nabi Nuh mereka melakukan hal itu. Setiap kali aku menyeru mereka untuk ayo kita sama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tutup telinga mereka dengan jari mereka. Acu tak acu. Pura-pura tidak dengar, pura-pura tuli. Tutup telinga. La ilaha illallah. Jadi apa yang dihadapi oleh Nabi Nuh? Suri toladan panutan tentang kesabaran dalam berdakwah serta percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berapa waktu lamanya Nabi Nuh berdakwah? Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau pada arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina amah." Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dan dia pun tinggal di kaumnya selama seribu tahun kurang lima puluh. Artinya apa seribu? Tahun kurang 50, eh 950 tahun. Mungkin bisa saja Allah katakan 950 tahun, tapi kalau disebutkan 950 tahun, nominalnya ratusan. Allah ingin menggugah telinga kita bahwasanya jumlahnya lebih besar, ribuan, cuma kurang sedikit. Nah, inilah retorika dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 950 tahun berdakwah. Jadi kalau hanya 1 2 tahun Nah, tiga empat tahun berdakwah kemudian ingin hasil yang maksimal barakallahu fikum jami'an. Para nabi lebih daripada itu. Ini kisah-kisah semacam ini dari para nabi berdakwah yang membuat kokoh kaki Nabi saw Alaihi Wasallam dalam berdakwah, yang membuat beliau tetap percaya serta bersabar akan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Nuh dituduh orang gila. Secara logika betul. Nah, secara logika betul. Dia buat kapal di atas gunung. Nah, bagaimana mungkin kapal bisa berjalan di atas gunung? Secara logika iya. Tapi ikhwan kiram wahyu namanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dipakai adalah logika, yang dipakai adalah keimanan. Yang dipakai adalah percaya, yang dipakai adalah pembenaran Nah ini sepenggal tentang kisah Nabi Nuh. Yang mengajarkan kepada kita tentang kesabaran Nabi Nuh dalam berdakwah. Subhanallah. Berikutnya lagi. Wa yaqulullahu azza wa jalla fi sya'ni Hud alaihi salam. Dan Allah azza wa jalla mengatakan juga tentang perihal Nabi Hud alaihi salam ya, dalam berdakwah. Demikian juga di sini terdapat pelajaran yang penting tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Seorang diri sebatang kara berdakwah kepada kaum yang seluruhnya adalah nam membangkang, mendustakan. Wa ila adina qahum hudan qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tatakun. Kepada Ad, kaum Adin. Saudara mereka Hud Ya, di sini saudara bukan saudara seiman, bukan saudara imannya tapi saudara tininya, Saudara satu unsuria, bukan saudara seiman seagama. kaum maaf, bukan saudara secara seagama terhadap Nabi Hud. Tapi namanya saudara <clears throat> tininya dari satu kakek yang sama, Nabi Adam alaihissalam. <clears throat> Nabi Hud berkata, wahai kaumku, Sembahlah Allah dan tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia. Eh mengajak untuk tauhid sebagaimana Nabi Nuh yang pertama juga mengajak kepada tauhid. Qalan al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadunnuka minal kadzibin. Apa yang dijawab oleh para pembesarnya? Para pembesarnya saya tidak menerima. Yang mana orang-orang besar yang di setiap komunitas, setiap lokasi dan waktu mereka lah, ucapan mereka lah yang seringnya didengar. Para pembesar, tokoh masyarakat. Ini tokoh masyarakatnya saja tidak terima, apalagi yang lebih rendah daripada mereka. Para pembesar dari kaumnya mengatakan, yang orang-orang kafir dari mereka mengatakan, sungguh kami melihat engkau di dalam kebodohan. Nah, Nabi Nabi Hud dituduh bodoh. Kalau yang pertama tadi dituduh sesat, gila. Nabi Nuh Nabi Hud dituduh bodoh. Dan kami menyangka engkau adalah orang-orang pendusta. Dituduh bodoh, tambah lagi pendusta. Ini semuanya cercaan-cercaan, hinaan-hinaan dari musuh-musuh dakwah kepada pemikul dakwah. Apa yang dijawab oleh Nabi Hud alaihissalam? Kala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku tidak berada dalam kebodohan, akan tetapi aku adalah aku adalah utusan dari Rabb semesta alam. Ubaligukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan risalah dari Robku. Aku menyampaikan kepada kalian risalah dari Robku. Pesan dari Robku. Dan aku kepada kalian adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Amanah. Nah. Bahkan terlihat keberanian yang luar biasa. Nah, cerminan keberanian yang luar biasa dari Nabi Hud alaihissalam. Panutan dan suri teladan dalam dalam keberanian. Wadkur akhu adin id amdara qawmahu bil ahqab. Ingatlah ya Muhammad kisah tentang Nabi Hud, saudaranya Ad. Ketika dia memberikan peringatan kepada kaumnya di atas bukit Ahqaf. Nah, di atas bukit Ahqaf, di atas bukit Ahqaf. Kata Nabi Hud alaihissalam dalam surat surat Al-A'raf Naam, fakiduni jami'an summalatun dirun. tundirun. Ini tantangan dari Nabi Hud alaihissalam. Tantangan dari Nabi Hud alaihissalam saya kalau kalian tidak percaya bahwasanya aku adalah nabi, kalau kalian menuduh aku adalah seperti tuduhan di sini aku adalah orang bodoh atau orang pendusta, maka sekarang kerahkan seluruh apa yang kalian miliki, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Celakai aku sekarang juga kalau kalian mampu. Dalam keadaan beliau seorang diri. Menantang seluruh umat. Dia mengingkari beliau ketika itu. Nah, subhanallah seorang dulu sebetangkar menantang umat seluruhnya. Kalau kalian mampu untuk mencelakai aku, sebagaimana tuduhan kalian aku adalah bodoh, aku adalah dusta dan semisalnya. Sekarang juga tidak usah diulur-ulur waktu, celakakan aku kalau kalian mampu. Dan mereka tidak mampu. Nabi Hud alaihissalam. Berikutnya, Wa qala subhanahu fi sya'ni Syuaib alaihi salam. Juga di sini tuduhan-tuduhan yang miring kepada para nabi termasuk Nabi Syuaib. Berkata Allah Subhanahu wa taala tentang perihal Nabi Syuaib Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladziina aamanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin. Qala awalau kunna karihin. Nah, bentuknya pertanyaan istifham. Berkata kaumnya, berkata pembesar, pembesar kaum dari kaum Nabi Shu'aib, orang-orang yang sombong. Kami akan mengusir engkau, wahai Shu'aib, dan orang-orang yang bersama engkau dari kampung kami. Atau kalau tidak, engkau kembali kepada agama kami. Jadi ada dua pilihan. Wahai Nabi Shu'aib, dan orang-orang yang bersama Nabi Shu'aib, kami berikan engkau dua pilihan. Engkau kembali kepada agama kami dan beribadah sebagaimana ibadah kami atau tidak keluar dari kampung kami, terusir. Nah, dan ini juga termasuk pelecehan. Nabi Shu'aib memberikan jawaban, walaupun nakarihin, meskipun kami tidak menyukai akan hal tersebut, ya kami tidak memilih salah satu di antara dua pilihan Juga terjadi pada Nabi Shu'aib, ejekan, olokan, penghinaan, perendahan, Berikutnya lagi, wa fi sya'ni nabiyillah Ibrahim alaihi salam yaqulullahu ta'ala. Dan juga terjadi pada Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah katakan ini lagi, bahkan secara nah realita dan fakta sampai Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Bukan cuma celaan berbentuk ejekan lisan, bahkan celaan nah maksud kami kontak fisik pun mereka lakukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata yakni kaumnya Nabi Ibrahim. Para penyembah berhala. Ya setelah Ibrahim alaihissalam meluluh lantakan berhala-berhala mereka yang kecil seluruhnya di Hancurkan oleh Nabiullah Ibrahim dan dia hanya menyisakan satu yang besar saja. Dengan taktik dari Nabiullah Ibrahim agar mereka kembali kepada dia bertanya. Mereka berkata, bakarlah Ibrahim. Bela dan tolonglah sesembahan-sesembahan kalian. Kalau kalian mau melakukannya. Nah, akhirnya apa? Nabiullah Ibrahim dibakar di hadapan halayak ramai. Dibakar. Namun inilah kekuatan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segala kekuatan yang ada di permukaan bumi. Allah pemilik segala sesuatu. Allah Rob alam semesta. Rob dengan makna Allah penciptanya, pemberi rezekinya, pengaturnya. Allah mengatur. Bahkan sesuatu yang menurut nalar pun, menurut nalar iya. Nah, ketika yang bermain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnatullah yang lebih berlaku. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kaumnya kepada kita juga yang mendengar akan kisah ini bahwasanya kekuatan Allah lebih daripada kekuatan siapapun. Akhirnya kami katakan kata Allah Subhanahu wa taala, kami katakan kepada api, jadilah engkau dingin serta menyelamatkan kepada Ibrahim. Nah, bisa saja Allah Subhanahu wa taala entah mematikan api tersebut agar tidak membakar Ibrahim. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan, ini dia, ingin menampakkan tanda-tanda kebenaran pada Nabi Allah Ibrahim. Api yang hukum asalnya adalah panas membakar justru menjadi dingin dan menyelamatkan. Dan ini bukan sulap, bukan sihir. Ini mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ke, ke kebenaran akan kenabian Allah Ibrahim. Nah, akhirnya kata Allah, api adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya. Meskipun manusia yang menyalakannya, tapi Allah pemiliknya. Subhanallah, luar biasa tentang tentang enam kekokohan sikoh yakin dan percaya mereka akan janji dari Allah Subhanahu wa taala api yang hukum asalnya adalah membakar malah justru menjadi di sini kata Allah Subhanahu wa taala bar dan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Nah, kalau tanpa kata menyelamatkan di belakang, taruhlah hanya Allah katakan kuni bardan. Jadilah engkau wahai api dingin. Dingin juga terkadang menyakitkan. Nah, panas terlalu panas sekali juga menyakitkan, dingin sekali juga menyakitkan. Makanya Allah katakan dingin sekaligus menyelamatkan. Terhadap Ibrahim, Waradu dan kaidan faj'alnahum al dan mereka menginginkan tipu daya kepada makar kepada Ibrahim. Namun itu menjadikan mereka orang-orang yang rugi. Nah, orang-orang yang kembali makar mereka kepada diri mereka sendiri. Intinya ikhwan kiram, berita-berita semacam ini kalau kita baca, Kemudian kita tempatkan diri kita sebagai seorang dai yang menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Datang dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan kisah yang barusan kita baca dari surat Al-Anbiya tentang Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu <clears throat> Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshahum, fazadahum imanan wa qalu Hasbunallah wa ni'mal wakil. Athar yang indah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah dia mengatakan bahwasanya kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah kepada kita. Dan dia adalah sebaik-baik tempat bersandar. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Dia adalah sebaik-baik pelindung, pembela, penolong. Kalimat ini diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika dia dilontarkan ke dalam api serta diucapkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat manusia seluruhnya mengatakan bahwasanya umat manusia bersatu padu untuk menyerang kalian namun mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil satu kalimat namun luar biasa ampuh mujarab nah karena bentuk berserah diri sepenuhnya dan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala semata musuh besar Allah tabaraka wa taala lebih besar musuh banyak Allah Subhanahu wa taala lebih banyak kekuatannya kemampuannya Nah, membuat kita yakin dan percaya bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala telah Allah penuhi kepada para nabi dan rasul berita yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan masih akan terpenuhi janji Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang setia mengikuti para nabi dan rasul dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, وهذا نبينا محمد صلى الله وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي واجه انواعا من الاذى dan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam yang berhadapan dengan warna-warni azia. Nah, disakiti. Faqalu anhu mereka mengatakan tentang beliau. Jadi mereka menebar berita dusta. Sahirun kadzdzab. Ini dua tuduhan pertama. Itu bahwa beliau, beliau adalah tukang sihir, beliau adalah pendusta. Padahal mereka sendiri mengatakan bahwasanya tuduhan ini adalah tuduhan hanya untuk membuat orang lari. Padahal hakikatnya adalah beliau adalah orang yang paling amanah. Nah, musuh-musuh pun mengetahui bahwasanya beliau adalah orang yang paling amanah. Hal tersebut terbukti dari lisan mereka sendiri. Di awal-awal periode Mekah, Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun kepada beliau awal-awal wahyu kepada beliau, wa andir ashiratakal akurabin kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad berikanlah peringatan kepada anggota keluarga engkau yang dekat, karib kerabat. Berdasarkan ayat ini, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke perkumpulan di kota Makkah. Beliau naik ke Bukit Sofa Kemudian berorasi di hadapan halayak ramai. Pertama yang beliau sebutkan adalah ya sobaha, ya sobaha. Eh, ini ungkapan untuk mengumpulkan jamaah ketika itu. Ayo berkumpul, ayo berkumpul. Ketika mereka semuanya berkumpul karena ini adalah seruan yang digunakan oleh bangsa Arab ketika itu untuk mengumpulkan jamaah yang banyak. Akhirnya Nabi SAW mulai melontarkan satu ungkapan sebagai bentuk agar mereka mengakui apa yang ingin beliau katakan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Lau anni akhbartukum anna jaishan aramram ja'a min warai hadal kathib yuridunakum. Hal kuntum musaddiqiyya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku beritakan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada rombongan pasukan yang begitu banyak datang untuk menyerang kalian. Apakah kalian percaya kepadaku? Seluruhnya memberikan jawaban yang sama tanpa ada perselisihan di antara mereka. Majarrobna alaika kadiban kami tidak pernah mendus, mendapati satu kedustaan pun dari engkau. Artinya apa mereka mengakui bahwa beliau adalah orang yang jujur. Tutur katanya, ucapannya tidak pernah berdusta sama sekali. Artinya apa? Musuh pun mengakui akan hal tersebut. Kemudian beliau sampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Intinya di sini musuh pun mengakui bahwa beliau adalah jujur. Hanya saya terkadang dengan hasad, dengki, hawa nafsu, mereka menebar berita dusta. Kama akhbar Allah azza wa jalla kaulihi. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال وقال الكافرون هذا ساحر كذاب Allah beritakan Azza wa Jal dan mereka terheran-heran tentang datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari diri mereka sendiri orang-orang kafir pun mengatakan bahwasanya ya, orang ini adalah seorang tukang sihir dan pendusta tukang sihir dan pendusta Nah, dan tuduhan ini tidak tepat. Tuduhan ini omong kosong belaka. Tidak tepat dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain dituduh tukang sihir, selain dituduh pendusta, qalu anhu terkadang juga mereka mengatakan majnun orang gila. Dituduh orang gila. Kalau Allah Taala berkata Allah yang Maha Tinggi, wa yakadul ladina kafaru la yuzlikuna bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Potongan ayat yang terakhir. Wa yaqulun dan mereka berkata, ya orang kafir penduduk kota Mekah. Mereka mengatakan bahwasanya dia yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamajnun adalah orang gila. Nah, tuduhan demi tuduhan tuduhan palsu, tuduhan dusta, omong kosong yang dilontarkan oleh musuh-musuh dakwah kepada beliau serta masih akan terjadi juga kepada orang-orang yang melanjutkan dakwah para nabi dan rasul. Wa qalu anhu syair dan terkadang juga dijuluki adalah mereka menjuluki beliau juga adalah penyair pujangga yang membicarakan kepada umat manusia enam ungkapan-ungkapan yang indah. Kalau Allah Subhanahu wa taala Allah membela Nabi SAW dengan ucapan Allah Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Apakah mereka mengatakan bahwasanya dia yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penyair? Natarabbasu bihi raibal manun. Mereka menanti-nanti. Hmm. <clears throat> Ya, kecelakaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menginginkan Nabi sallallahu celaka, menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam binasa. Kul katakanlah Muhammad, tarabbasu ayo sama-sama kita menunggu. Fa inni aku minal ya. Kalian menunggu, aku pun menunggu. Kalian menunggu apa? Kecelakaan kepada aku aku pun menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Sama-sama kita menunggu. Ini semuanya yang beliau sebutkan kepada kita bahwasanya inilah tudingan, tudingan, tuduhan-tuduhan palsu dan dusta serta omong kosong dari musuh-musuh dakwah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dituduh tukang sihir, pendusta, gila dan juga penyair. Nah, masih ada ini berkaitan dengan ayat yang sampai disebutkan kepada kita tentang uh, keadaan para nabi dan rasul ketika mereka dijuluki dengan julukan-julukan yang merendahkan, menghinakan, melecehkan dan masih akan datang lagi berita-berita yang lain. Kali ini datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita akan baca pada lain waktu dan kesempatan.